Wa mimma dan diantara perkara yang bisa menolak Alham, kecemasan Wal kegoncangan jiwa Ialah Ijtima'ul fikri kulluh ala ihtimam bi amalil yawm al hadir wa qata'ahu 'anil ihtimam fil waqt fil mustaqbal yaitu istima'ul fikr menyatukan pikiran kulluh seluruhnya difokuskan pikirannya alal ihtimam bi'amlil yawm al hadir untuk ihtimam perhatian serius bi'amalil yawm al-hadir. Dengan amalan hari ini. Yang hadir ini. Wa qata'ahu 'anil ihtimam bil waqtil mustaqbal. Wa 'anil hazan 'alal waqtil madhi. Menyatukan pikiran seluruhnya untuk ihtimam, perhatian amalan hari ini dan memastikan dari amalan-amalan fil waktil mustaqbal qata'ahu memotong dari angan-angan keinginan-keinginan fil waktil mustaqbal yang akan datang wa anil hazan dan memotong dari rasa sedih alal waqtil maldi atas waktu yang sudah lewat. Kesedihan-kesedihan yang telah lewat dipangkas. Jangan terus dipikirkan. Jangan terus dimasukkan ke dalam hati yang sudah lewat dari kesedihan dipangkas. Walihada ista'azan nabiyyu Walihada oleh karena itulah ista'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri. Memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla minal hammi wal hazani. Dari kecemasan, cemas. Sesuatu yang belum terjadi sudah terbayang menakutkan. Sehingga muncul kecemasan yang luar biasa Anakmu operasi. Wah ini luar biaya berapa ini? Sudah terbayang mencekam, menakutkan hidup atau mati. Ham. Wal hazan dan kesedihan. Musibah yang telah lampau. Yaitu mengingatkan. Menjadikan sebab muncul kesedihan. Ham wal hazan. Ini dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas ibni Malik. Adalah kata Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu berdoa, Allahumma inni auzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat ala ajiz lemah jiwanya lemah wal kasal males tidak semangat wal jubni banget cut, wal haram usia lanjut usia yang menjadikan dia haram lanjut menjadikan rusak wal bukhl bakhil wa wa'udzubika min adabi dan aku juga berlindung kepadamu min adzabil qabr wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat jadi di sini Allah Zawaj Rasulullah sallam berlindung diri fal hazan maka yang namanya sedih alal umuril madiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha maka yang namanya al hazan sedih alal umur al madiyah atas kejadian-kejadian yang sudah lewat allati la yumkinu radduha yang tidak mungkin untuk dikembalikan wala istidrakuha sudah tidak mungkin disusul untuk dikejar wong sudah lewat itulah yang namanya al-hazan anak sudah dikubur walaupun kita bersedih menangis meratapi di atas kuburnya tidak mungkin menjadikan anaknya nongol saat itu sudah lewat maka ini adalah yang namanya Al-Hazan Sehingga ada seorang wanita di kuburan menangis Teringat anaknya Maka Rasulullah SAW mengingatkan Isbir wah tasib sabar Mengharap pahalanya Wanita ini sedang galau Kacau Pikirannya tidak melihat siapa yang memberi nasihat walaupun itu baik. Katanya inna kalam tusib bimusibati. Kamu ini tidak kena musibah seperti musibahku. Wali'ani, nyingkir kamu. Ternyata diberitahu yang memberi nasihat itu Rasul SAW. Takut dia. Ya karena yang disuruh nyingkir, ditolak nasihatnya adalah orang yang mulia. Itulah kesedihan menjadikan galonya hati. Ma'asyiral muslimin. Maka ini sedih tidak mungkin dikembalikan. Walhammu adapun yang namanya alham adalah allazi yahdusu bisababil khawf minal mustaqbal. Alham adalah allazi yahdusu yang terjadi, perkara yang terjadi bisababil khawf. Karena sebab takut minal mustaqbali dari perkara yang akan datang. Sesuatu yang akan terjadi Barakallahu fikum yang itu menakutkan sehingga muncul di hati seorang yang namanya alham. Sehingga alham, alham wal hazan fayakunul abdu ibnu yaumihi. Sehingga karena demikian seorang hamba ibnu yaumihi hendaklah dia jadi putra hari itu. Maksudnya dia harus menjadi orang saat itu. Menghadapi kenyataan saat itu. Karena yang sudah lewat tidak mungkin dikembalikan. Kata orang nasi sudah jadi apa namanya? Dibubur, sudah terjadi gimana? Dikembalikan ya tidak mungkin sudah dikubur. Jangan kemudian barakallahu fikum kesedihan tadi berlanjut menjadikan kaconya jiwa maka jadilah putra hari itu artinya orang yang bisa berbuat hari itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 ayat ke-22 atau 23 Allah katakan wa ma asabaka min musibah apa saja yang menimpamu min musibah dari sebuah musibah Naam fil ardi wala fi anfusikum musibah yang Allah timpakan di muka bumi ini wala fi anfusikum atau yang pada diri kamu langsung illa fi kitab kecuali ada di dalam Lauhul Mahfud. Min qabli an nabra'aha sebelum hal itu terjadi. ya, dihibur kita. Apa saja yang menimpa musibah di muka bumi ini ataupun yang langsung menimpa dirimu itu ada di dalam catatan sebelum terjadinya. Nam inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah. Lalu Allah ingatkan likai la sau 'ala ma fatakum. Likai supaya kalian tidak taksau, berputus asa. Tidak berlanjut sedihnya tidak menjadi gundah hatinya sudah lewat wala ta'sau ala ma fatakum yang sudah lewat wala tafrahu tidak pula menjadi kalian bangga bima atakum dengan apa yang Allah berikan atas kalian usaha belum berhasil sudah lewat itu jangan menjadi sebab berputus asa yang kalaupun Allah takdirkan berhasil wala tafrahu jangan bangga diseimbangkan sadar anda manusia belum berhasil ada yang menakdirkan Allah kalaupun berhasil jangan sombong bangga innallaha la yuhibbu kula muhtalin fakhur barakallahu fikum Lalu kata beliau, bagaimana supaya menjadi orang yang tidak tenggelam dengan kesedihan sesuatu yang sudah terjadi? Barakallahu fikum atau cemas sesuatu yang belum terjadi? Bijam'i jiddihi wajtihadihi fi islahi yaumihi wa waktihi al-hadir. Jadilah putra orang hari ini. Caranya bijam'i jiddih, mengumpulkan kesungguhannya. Wajtihadihi kesemangatannya dan kesungguhannya fi islahi yaumi untuk memperbaiki harinya saat itu. Wa waktihil hadir dan waktunya yang akan datang. Sekarang kumpulkan segala kekuatan. Kumpulkan kesemangatan, kesungguhan untuk memperbaiki amalan pada hari itu. Dan juga waktu yang akan datang. Fa inna jam' jam qalbi fa inna jam'al qalbi ala zalik yujibu takmilul a'mal. Maka sesungguhnya menyatukan hati tidak pecah larut dengan kesedihan cemas dengan sesuatu yang belum terjadi disatukan hati menghadapi kenyataan hari itu yujibu takmilul a'mal mewajibkan atas menyempurnakan amal-amal ya menjadikan orang itu akan takmil menyempurnakan amalan hari itu atau yang akan datang Ya. Ini yang pertama. Menjadi semakin baik keadaan amalan hari itu, keadaan hari itu dan hari esok. Karena tidak larut dengan kesedihan yang lewat atau tidak menjadikan galau, cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Wayatasalla bihi al-abdu. Wayatasalla dan menjadi hiburan, penghibur Ya tasala itu menghibur. Menyatukan hati tadi tidak larut dengan kesedihan yang sudah lewat, tidak cemas dengan sesuatu yang belum terjadi, ya tasalah. Terhibur seorang hamba. Anil hammi wal hazan dari kekacauan jiwa tadi dan kesedihan jiwa tadi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain arsada ummatahu ila du'ain huwa fa huwa yahussu mal isti'an billah. Jadi di samping berdoa barakallahu fikum menyatukan hati melakukan menyatukan hati untuk selalu berusaha memohon kepada Allah. Kenapa? Fan nabiyyu idza da'a. Karena Nabi SAW apabila da'a berdoa bidu'ain dengan sebuah doa au arsada ummatahu atau membimbing umatnya ila du'ain kepada sebuah doa fahuwa yahussu ma'al isti'anah billah beliau yahussu menganjurkan menghasung ma'al isti'anah billah disertai dengan isti'anah minta pertolongan kepada Allah wattama' fi fadli dan tamak berkeinginan tamak itu rakus makna kasarnya yakni memiliki keinginan yang besar terhadap fi fadlihi tentang keutamaan yang ada di sisi Allah. Di samping berdoa juga melakukan sebab. Lihatlah saat Nabiullah Ibrahim ketika belum dianugerahkan anak. Sangat khawatir tidak ada penerusnya. Tak kala itu datanglah Malaikat-malaikat mengkhabarkan akan lahir darinya putranya. Dan Allah mengisahkan di dalam surat Al-Hijr mengingatkan, "Wa may yaqnut min rahmatillah illa dhalun." Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat, lihat. Jadi di samping berdoa memohon anak, mohon anak, minta pertolongan kepada Allah tapi juga jangan berputus asa terus yakin dengan pemberian Allah walaupun sudah sepuh Allah anugerahkan putranya iya Ishak demikian pula ketika Nabi Yusuf alaihi salam Naam ketika saudara-saudaranya Nah datang ke Mesir Ternyata saudara dari Nabi Yusuf Naam ketika mereka masuk ke kota Mesir Mencari saudaranya La tai'asu Kalian masuk cari saudaramu, jangan berputus asa di rahmat Allah. Usaha. Jangan berputus asa di rahmat Allah. Innahu la asumi ilal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa di rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Ikhtiar mencari. Memohon pertolongan. Jangan patah semangat. Yakin dengan apa yang di sisinya. wala jiddi wal istihad. Juga di samping berdoa, berminta tolong kepada Allah. Juga al alal jiddi wal istihad Bersungguh-sungguh anitahakuk lihusuli ma yad'u bihusulih fitahakuki bersungguh-sungguh merealisasikan mewujudkan lihusul diperolehnya maya ma yad'u apa yang dia minta dia wujudkan apa yang ditunjukkan untuk bisa meraih apa yang dia minta dia ikhtiar semampunya berusaha melakukan apa yang bisa menjadi sebab semampunya dengan sungguh-sungguh Watahani amma kana unidafi dan mengosongkan dari apa yang dia berdoa dengan tertolaknya doa itu. Dia jauhi hal-hal yang menjadi sebab tidak terkabulnya keinginannya, doanya. Iya. Li'anna du'a muqarinun lil amali. Karena yang namanya doa itu diiringi dengan amal. Dan doa ya Allah masukkan saya ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Amal. Cari asbab yang menjadi sebab masuk surga. Adalah seorang sahabat Suraqah bin Malik ibni Ju'sam ketika mendengar bahwa seluruh takdir sudah dicatat oleh Allah maka kata Suraqah afala nada'ul amal kalau begitu kita tidak perlu beramal ya Rasulullah menunggu takdir saja Allah memang takdirnya masuk surga ya masuk surga nunggu saja keputusan usah beramal apa seperti itu Kata Nabi, la. La i'malu kullun muyassir lima khuliqalah. Tidak. Maksudnya tidak. Tidaklah seorang itu meninggalkan dari beramal. Di samping berdoa, berusaha beramal. I'malu beramal kalian karena masing-masing akan dimudahkan lima khuliqalah dengan apa yang Allah telah ciptakan. Ikhtiar doa ikhtiar. Anaknya sakit ikhtiar berobat. Suruh operasi bismillah ikhtiar. Kalau kodar Allah di akhir hayat akhirnya malah Allah taala tiba-tiba menakdirkan harus berpisah dengan dikuburnya anak ya qadar Allah. Masya Allah. Ambil hikmahnya. Makanya Nabi ingatkan isbir wahtasib. Iya. Fala abdu yajtahid seorang hamba bersungguh-sungguh fima yanfa'uhu fid din wad dunya. Di samping berdoa, bersungguh-sungguh, maka seorang hamba melakukan usaha yang sungguh-sungguh fima yanfa'uhu pada perkara yang bermanfaat fid din wad dunya. Manfaat secara agama, manfaat secara dunia iya lakukan ikhtiar wa yas'alu rabbah najaha maqsadihi dan memohon kepada Robnya najaha kesuksesan keberhasilan maqsadihi tujuannya dimudahkan walaupun kita sudah mengeluarkan segala kemampuan mengeluarkan segala biaya kalau Allah belum menakdirkan tidak akan berhasil. Barakallahu fikum. Maka di samping semangat bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Sebagaimana yasta'inuhu ala zalik, sebagaimana dia juga minta tolong kepada Allah ala zalik atas hal itu. Atas apa yang dilakukan dari usahanya. Cuman sekedar usaha adalah Nabi suatu saat beliau sedang beristirahat. Jabir menceritakan, ya, beliau gantungkan pedangnya di pohon. Maka tiba-tiba ja'al musyrik ahadul musyrikin tiba-tiba datang salah seorang dari kalangan kaum musyrikin. Nabi sedang tidur berbaring, pedang digantung. Tidak siap menghadapi musuh. Ya. Maka tiba-tiba orang musyrik tadi mengambil pedang. tanya tadi pegang, diambil. Sambil dikatakan, "Man yamna'u kamini, Siapa yang bisa menghalangi kamu dari pedang ini? Ayo. "May yamna'uka kamini. Siapa yang bisa menghalangi pedang ini untuk saya tebaskan kepadamu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtiar mohon kepada Allah. Allah pedang jatuh. Bayangkan. Kok bisa jatuh? Gitulah kekuatan tawakal. Pertolongan Allah tidak kalah kabut. Wah, gimana ini? Tapi musuh. Posisi sudah terjepit ini, pedang sudah di depannya. kami ini. Ya, langsung disebut Allah. Kalimat Allah didengar olehnya pedang jatuh. Sekarang balik, pedangnya diambil oleh Nabi. Mayyamnau ini. Ya. Sekarang siapa yang menghalangi kamu dari pedang ini? Ya. Itulah orang mukmin. Berdoa dan memohon kepada Allah dengan apa yang mampu dilakukan. Biasanya istighfar, biasanya mengucapkan Allah ikhtiar. Memohon kepada Allah. Ini dalam kisah Jabir sehingga laki-laki ini minta di, jangan dibunuh. Disuruh tasyhad la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu ucapkan dua kalimat syahadat. La, sendak tidak mau dia masuk Islam. Tapi dia minta saya tidak akan bergabung dengan orang yang memerangi kamu. <laughs> Tolong saya jangan dibunuh. Yang penting saya tidak akan bergabung memerangi kamu bersama orang yang memerangi kamu. Nabi bebaskan bebaskannya sana. Insyaallah. Ini pertolongan. Disebutkan dalam hadis Rasul SAW memberikan bimbingan kepada kita. Ya haris alama ya haris bersemangatlah alama fauk untuk melakukan mayan fauk apa saja yang bermanfaat bagimu. Bersemangat Jangan lemah. Bersemangat melakukan apa yang bermanfaat bagimu wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah, loyo. Fa idza sabaka syai'un fala taqul maka apabila menimpamu syai'un sesuatu fala lau. jangan kau katakan lau seandainya suatu saat dia pergi ke tempat bersama keluarganya anak istrinya ya tamasya sudah sampai di tempat anak-anaknya renang udarullah salah satu diantaranya tenggelam tidak bisa muncul lagi mati sibah kamu jangan mengatakan Seandainya tadi tidak jadi kesini mungkin tidak mati. Kalau seandainya tadi anak ini tidak ikut mungkin tidak mati. Seandainya. Ya seperti ini katakan Allah. Walakin Lawani anni fa'altu kada wa kada seandainya saya melakukan ini karena kada wa kada pasti demikian demikian. Walakin kul tapi katakanlah qaddarallah. Katakan qaddarallah. Allah takdirkan. Allah telah takdirkan. Wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki fa'al terjadi. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya? Seandainya adalah kata beliau fa inna la taftah amala syaitan membuka pintu perbuatan setan setan akan memunculkan di hati kita mencela takdir setan akan membuka hati kita jadi lemah tidak ridho, tidak sabar dengan sebab kalimat laut tadi Hasan Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau ketika menjelaskan hadis ini kalimat lau fa inna hadza al-hal taftah amal syaitan kalimat lau di sini bisa membuka perbuatan setan yakni yang pertama yang kusu imanuhu bil qadar akan menjadi berkurang keimanannya dengan takdir Seharusnya iman kepada takdir malah dia berkurang. Kalau seandainya tadi tidak kesini mungkin tidak mati anak saya. Mengurangi kudar Allah, Allah takdirkan mati di situ. Yang kedua, membuka amalan setan karena i'tiraduhu alaih. Menentang takdir Allah. I'tirad, ucapan yang bentuknya menentang takdir Allah. Yang ketiga, wafataha abwabul ham wal hazan. Ini. Kata Senasir Asa di dalam kitab yang lain, membuka pintu adanya alham wal hazan, kekacauan, kesedihan, al-mud'if lil qalbi. Ham dan hazan tadi, kesedihan, kegalauan tadi menjadikan lemahnya hati. Ya. Maka oleh karena itu Nabi menutup pintu menjadikan orang itu bertambah sedih. Sudah anaknya mati sedih. Mengatakan kalau seandainya tambah sedih. Nah, ditutup, jangan buka kalimat lau. Sudah qadarullah. Allah takdirkan demikian. Iya, Sebab manusia tidak tahu perkara yang gaib. Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Dan sebuah jiwa tidak tahu mada taksibu ghadan. Apa yang akan diakan hari esok? Apakah besok kita bisa taraweh lagi? Tidak tahu. Apakah besok kita lebaran bareng sama keluarga? Tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sebuah jiwa tidak tahu kapan, di mana dia akan mati. Goib. Kita saja tidak tahu apalagi anak kita. Makanya sudah terjadi qadar Allah. Ada kisah menarik Syekh Utsaimin menceritakan adanya seorang mau naik pesawat. Sudah beli tiket, sudah siap. Tiba-tiba dia datang terlambat ya tiket wah sudah dipegang ini sudah beli terlambat datangnya dan disebutkan apa sebabnya keterlambatan apa mobilnya bocor atau terjadi apa yang jelas sampai bandara pesawat sudah terbuang jauh maka dia pun sambil duduk menunggu langkah berikutnya selang berapa saat ada informasi pesawat yang tadi seharusnya dia naik terjadi kecelakaan penumpangnya semuanya cedera musibah di sini diambil hikmahnya ya Allah takdirkan dia selamat ya kalau dia jadi naik pesawat itu ikut bersama rombongan orang yang kena musibah jadi jangan sampai seorang itu barakallahu fikum mengucapkan lau, lau, sesuatu yang sudah lewat, lau. Kalau lau sesuatu yang akan dilakukan, kalau itu kebaikan jadi kebaikan. Kalau tahun depan saya diberi umur, saya itikaf sepuluh hari genep. Kalau namanya cita-cita jadi kebaikan. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan haji, umroh, sodakoh, cita-cita, baikkah? Tapi kalau untuk kejelekan, ya jadi kejelekan. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan setiap hari satu kerak. Kerak apa? Bukan satu kerak sirup, satu kerak homer, bagi-bagikan cita-cita jelek auzubillah jelek kan bagi dia tapi kalau yang sudah lewat tadi ditutup jangan karena ini membangkitkan kesedihan yang baru kata Syekh selanjutnya fajama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umurin nafi'ah bi kulli hal maka dalam hadis ini Nabi SAW jamaah mengumpulkan bainal amri antara suatu urusan bil hirs dengan semangat alal umur an-nafi'ah atas urusan yang bermanfaat bikulli hal pada setiap keadaan wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajz Minta tolong kepada Allah jangan adamil inqiyad lil ajz. Jangan berpegang dengan sifat lemah. Alladhi huwal kasal ad Malas, lemah itu membahayakan. Malas, ibadah malas itu bahaya. Wong nyari dunia kalau malas saja apa? Gimana orang nyari dunia? Malas atau semangat? Jam 2 harus sudah sampai di pasar. Lah kalau orangnya malas jam 2 siang baru nyampe sudah bubar. Udah dapat antum. Kenapa malas malah tidur baik. Jam 2 ini sudah ramai di pasar. Pasang HP-nya alarmnya. Jam 2 harus bunyi. Enggak dibunyi, dimarahin HP-nya. Apa enggak bunyi? Dunia saja semangatnya luar biasa. Demikian pula akhirat harusnya lebih semangat. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Khair wa atwa bahkan lebih kekal. Nyari dunia tidak kekal 100 ribu sehari habis. Mengumpulkan pahala akhirat. Allah siapkan gantinya di akhir Lebih bagus, lebih kekal. Itu saja tidak malas. Sambil minta tolong tentunya kepada Allah. Melakukan sebab dengan sungguh-sungguh. Adalah kisah Ya'juj wa Ma'juj. Bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika itu dikisahkan di dalam surat Wa qalu ya dzal qarnain anna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh bahwasanya wahai Zulkarnain Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa yang membuat kerusakan. Fahal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah saya bayar kamu untuk kamu membuat pemisah antara kita dengan mereka. Jangan sampai bangsa itu datang ke negeri kita. Saya bayar. Qala maka dia menjawab ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepada saya dari kekuasaan ini jauh lebih baik daripada upah yang kamu tawarkan. Lihat. Ya. Namun dia walaupun punya kekuasaan, punya kekuatan, fa'ainuni bikuwah. Fa'ainuni bikuwah. Kamu bantu saya dengan kekuatan. Tawadu, Kamu sekalian tolong saya bikuah dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Saya akan bikin pemisah antara mereka Ya'juj wa Ma'juj dengan kalian, dengan sebuah tembok atau pemisah tadi. Atuni zubural hadid. Coba kalian datangkan potongan-potongan besi. Ya, Katakan potongan besi sini. Hatta idza sawa bainas sadafain qala fuhu. Kalau sudah ditumpuk besinya di antara sadafain lalu tiupkan api. Hatta idza ja'alahu nara. Kalau sudah menyala, meleleh, atuni ufrih alaihi qitra datangkan timah yang meleleh famasta'u ayyadharu Ya'jud wa Ma'jud tidak akan mampu nembus kalian wa mastata'u lahu naqba mereka tidak mampu melobangi apa yang kalian lakukan ini qala hadza rahmatu rabbi ini adalah rahmat Robku jadi Ya'jud wa Ma'jud bangsa yang merusak Faidah ja'ala wa'du rabbi ja'alahu daka wa kana wa'du rabbi haqqo. Kalau sudah datang janji Rabbmu maka bangsa Ya'jud wa Ma'jud itu akan menghancurkan dan akan melobangi dan janji Rabbmu itu benar. Demikian orang yang dia berbuat tetapi juga minta tolong kepada manusia yang bermanfaat. Taib. ya. E, wa qala wa bainal istislami lil umuril madiyah nafida wa musyahada qadha Allah wa qadrih. Antara sifat minta tolong, tidak malas dan antara istislam pasrah terhadap segala urusan yang sudah madiyah lewat nafidah yang sudah terjadi wa musyahadah qada Allah wa qadrih dan mempersaksikan dengan qada dan qadarnya Allah wa ja'alal umur qismain dan dijadikan perkara itu ada dua macam yang pertama qisman yumkinul abdu as-sa'yu fi perkara yang itu memungkinkan al-abdu as-sa'yu seorang hamba berusaha fitahsilihi untuk mendapatkannya memperolehnya au tahsili ma yumkinu min atau memperoleh apa yang mungkin diperoleh iya sesuatu yang manusia bisa berusaha berusaha untuk belajar Dapatnya berapa? Ya itulah sesuai usahanya. Ya. Audaf'uhu autakhfifuhu atau sesuatu yang dia bisa menolak atau meringankan sakit. Dia tidak mau sakit, dia berusaha menolaknya. Minum obat, cet atau berkurang apa yang menjadi keinginannya. Fahada biyadi fil abdu majhudi. Maka ini di tangan hamba yang dia berusaha. Dapatnya seberapa sesuai usahanya. Wa yasta'inu bima'budih dan yasta'in minta tolong kepada ma'bud yang disembah. Jangan cuma mengandalkan usahanya. Baik, karena manusia itu lemah tetapi dia harus minta tolong kepada ma'budih yang dia sembah. Jenis yang kedua, qisman la yumkinu fihi dhalik. Perkara yang tidak mungkin bagi hamba untuk berusaha dengannya. Iya. Fahada yatma'inu lahul abdu wa yarda wa yusallim. Maka jenis kedua ini yatma'inu menjadikan tenang. Iya bagi hamba wayarbo dan ridho wayusallim dan pasrah iya dia ingin berusaha untuk melakukan suatu perkara yang bermanfaat dia sudah berusaha sungguh-sungguh tetapi Allah belum menakdirkan atau mungkin dia belum mendapatkan maka ini berusaha mohon pertolongan kepada Allah tetapi kalau sesuatu yang tidak mungkin anaknya sakit untuk tetap hidup tidak mungkin namanya orang pasti mati maka sudah pasrah sudah ikhtiar sudah berusaha berobat insyaallah diserahkan kepada Allah wala raiba anna muraati hadal asal sabab lisurur wazawalil ham wal tidak diragukan ini sebab terjaganya sebab bahagia hilangnya kegundahan